Sampai sekitar 5-6 hari, ibunya baru ngomong. Nak, nak, kamu itu dulunya badung luar biasa. Anak mana tetanggamu itu yang betah sama kamu? Tetangga mana yang tidak apa ini membicarakan kamu bahkan marah sama ibu karena kamu setiap minggu kamu dibawa oleh bapakmu ke gereja karena kamu nakal betul. Ya kok kamu jadi begini? Gimana ceritanya nak? Ibunya yang nanya seperti itu. Kata anaknya, inilah Islam. Islam yang merubah saya, Bu. Dia kemudian ceritakan Islam itu. Hari berikutnya ibunya masuk Islam. Nah, apa kata anak ini? Ibu saya kurban daripada mass media. Itulah kenyataannya. Hanya kemudian saya berharap kalau orang mau Islam jangan karena tertarik dengan perempuan atau karena apa? Ada bisnis, ada kepentingan duniawi. Kalau mau Islam, pelajari Islam betul. Sebab nanti kalau lihat orang Islam nanti kecewa lagi. Selalu-selalu ingatkan ketika di Australia. Masuk Islam jangan karena orang Islam. Masuk Islam karena Islamnya. Kalau lihat orang Islam nanti bisa mengecewakan. Ya, seperti tadi apa? Perpecahan, perbedaan macam-macam akan sangat banyak sekali. Jadi sekalian, perang pemikiran Namanya brainwashing itu dahsyatnya luar biasa. Karena berimplikasi kepada miliaran manusia. Dan itu paling banyak lewat mass media, lewat pendidikan. Dan apa yang terjadi? Lihatlah orang-orang Islam. Kalau Anda melihat perempuan yang di jalan tanpa jilbab, itu korban brainwashing. Kalau Anda lihat orang Islam jauh dari masjid, suka nonton film, jauh dari masjid, penampilannya sudah gaya keparat-paratan, itu adalah model tipe contoh daripada orang yang kena brainwashing. Coba Anda lihat model seperti ini. Bisa jadi anak kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi keluarga besar kita. Itu adalah korban-korban brainwashing. Dahsyat betul. Ini yang harus kita waspadai. Yang harus kita tangkal. Ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ikatan akidah cukup kuat tapi teknologi lemah. Siapa bilang akidah kita lemah? Buktinya bobrok semuanya kan. Lihat itu. Namanya dunia pendidikan kita. Apa yang terjadi di sana? Yang namanya pendidikan negeri. Dua jam dalam seminggu. Lihat pendidikan apa ini pada pendidikan-pendidikan Islam. Tidak mencontohkan yang Islami. Banyak masalah dengan pendidikan kita. Banyak masalah dengan mental-mental kita. Anda mau tahu akidah kita? Lihatlah malam tahun baru kemarin. Lihat hirup pikuk mereka itu. Siapa mereka? Kebanyakan orang Islam. apa, meramaikan tahun baru dengan petasan seperti itu. Nunggu jam 12 malam. Ngapain kamu? Dengar kemudian apa, mencetuskan petasan itu. Petasan itu kan apa? Api kan? Apa itu kaitan dengan siapa? Syaiton. Itu banyak orang Islam terlibat itu. Sampai bermacet-macet berjam-jam di jalanan. Hanya untuk meramaikan malam tahun baru. Siapa? Kebanyakan orang Islam. Ini menunjukkan apa? Akidahnya masih lemah. Saudara sekalian, para pemikir di Indonesia selalu berpikir bagaimana cara merubah Indonesia. Kok bobrok seperti ini? Negara kaya menjadi negara miskin. Kenapa ini? Semua aturan sudah dipraktekkan. Semua pemikiran mereka coba. Tetapi sebenarnya kerusakan ada pada mental mereka. Ada pada akidah mereka. Ini masalah. Kalau bicara teknologi, cukup. Lihat orang-orang pintar di LIPI itu. Ngapain mereka? Banyak yang nganggur.